الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والتذكير والنفع والنفع والإفادة والإفادة الاستفادة الاستفادة والحث على التمسك على التمسك بكتاب الله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه نبي محمد بكرامة نبي محمد بمعجزة نبي محمد بأسرار نبي محمد اغفر ذنوبنا يا رب Ighfir dunubana ya Allah. Ikdi hajatana ya Allah. Kabulkan segala hajat kami. Kabulkan segala hajat hadirin wal hadirat ya Allah. Yang hadir malam ini ya Rabb. Yang hadir di tempat ini ya Allah. Ampunilah segala dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Guru-guru kami ya Rabb. Guru mulia Syed Al-Habib Umar, Syekhina wa Murabbirahina Muhammad bin Zubair, putra-putra Ustadzul Imam Al-Habib Abdul Gadir Al-Habib Muhammad, Al-Habib Abdurrahman Ya Rab, dan ulama-ulama kami, habaib kami di kota Tegal pada khususnya, di Indonesia pada umumnya Ya Rab. Bijahi Ya Allah, di pertemuan pertemuan semen akhir ini Ya Allah. Insya Allah Berilah kami istiqamah untuk dipertemukan kembali di bulan Syawal. Dipertemukan kembali di bulan Syawal ya Rabb. Kami rindu majlis semacam ini ya Allah. Kami menikmati majlis semacam ini ya Allah. Kami merasa tenang di majlis semacam ini ya Allah. Kami merasa hudu di majlis semacam ini ya Allah. Kami merasa bahagia ya Allah bersalawat bersama mengucapkan salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sebentar lagi kami akan memasuki bulan yang mulia, bulan Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan, Syahrul Ramadan, Syahrul Ramadan. Ya Rabb, jadikan kami bisa meraka merasakan ruh daripada Syahrul Ramadan, hakikat daripada bulan Ramadan sesungguhnya daripada bulan Ramadan ya Allah bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان بسم الله alamin arrahmanir rahim لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط yang saya muliakan Al-Fadil Al-Habib Syekh bin Syekh Abu Bakar semoga beliau selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Alhamdulillah kita mendekati ya bulan Ramadan bulan yang diidam-idamkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan jadi Dua bulan sebelum bulan Ramadan, Rasulullah selalu minta kepada Allah untuk diberi panjang umur. Persiapan Nabi untuk memasuki bulan Ramadan dimulai dari bulan Ra Rajab. Rajab Sya'ban. Baru saja saya tak sengaja mendengarkan tausiah daripada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Subhanallah, pas saya setel ternyata beliau menerangkan tentang ruh hakikat sesungguhnya daripada Syahrul Mubarak. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Sebab kadang-kadang gini ya, kalau panjenengan sedaya niku sudah melewati beberapa Ramadan tapi pur kaya kaya kue tok. Cuma orang mangan ora minum. Wis, orang mangan orang minum, orang mangan ora bengi sahur, maghrib buka, sembayang teraweh, kadang-kadang maksiat maning ya maksiat maning. Quran ya kadang-kadang. Naudzubillah min tanggal siji tanggal loro seminggu pan ngrasani wong aja ngrasani wong lagi bulan Ramadan Godong 10 dina rasani mahani. Jadi banyak kita merasa. Jadi kita tidak tahu. Kadang-kadang saya minta sama Allah, ya Allah, rasakan bagaimana sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan menikmati masuknya bulan Ramadan dan beliau-beliau menangis tatkala keluar daripada bulan Ramadan. Kalau kadang-kadang jaluk karo ya Allah, priben ya bisa sahabat pan ilange Ramadan bisa sen apa bisa susah. Nah kalau lan panjenengan dong pan badha pada seneng. Apa manisin sing dagang? Perbegan. Layang bombong ya dagangnya laris yang penting atine susah karena pada ditinggal Ramadan gini? apa nggih Nih wong bang dagang tak malah seneng muka muka Ramadan terus apa mana muka muka perbukannya setengah bulan dewek jadi larisnya tambah <laughs> ya Allah memang beginilah ya kulolan panjenengan sebagai manusia biasa ya ya manusia wong arane menung saya kalau ingin kepanggil kali satu ulama satu kiai namanya Kiai Haji Zaki dari Cirebon. Beliau murid daripada Romo Kiai Said Kiren. Cerita sama saya. Beb, bayi jenengan kemien ngomong wong ning ora paham Gusti Allah. Maknane wong ning ora nglakoni ajarane Kanjeng Nabi, uripku cuma rame-rame nang dunia tok. <laughs> Ora merah Naudzubillah min. Ya Allah, urip cuma rame-rame ya. Jadi kita orang muka buka aja sing kaya kowe Allahumma. Ya rame-rame ta ora apa-apa, husni kalah rame-rame. Ora apa-apa, arane ora rame. Ora rame, ora apa-apa, arane rame ra. Rame, sing penting enak ngoten. Tapi sing serius aja rame-rame. Ngaji rame-rame. Oh, Nabi Soleh rame ngaji ah. Ngoten sepi. Lah harus sudah ngaji wong sepi. Karena ngaji ini rame-rame sih. Jadi kecuali hal-hal yang maaf-maaf saja kadang-kadang kelolaan panjenengan urip teng alam dunia mau masuk bulan Ramadan mugi-mugi sakit mengamalkan apa yang ada di bulan Ramadan. Allahumma saya terangkan kembali bagaimana memasuki awal bulan Ramadan. Yang pertama siapkan diri kita masing-masing. Rapikan secara dohir wal batin. Dirapikan apanya? Penampilannya. Dirapikan apanya? Baju yang buat sholatnya. Mbak-mbak, ibu-ibu, rukwe sing wis telung puluh tahun ora ganti. <laughs> Ganti sing anyar. Tuku sing anyar, niat tu bulan Ramadan. Ajapan sembahyang terawih nang masjid, Rukwe wis warnane putih bisa peruntus-peruntus irang. sangkin akeh apa negarane, suwenen sampai wis amoh. Gue bukan pas sujud suwek ya. Jadi ganti niatnya apa? Untuk memuliakan bulan Ramadan. Tidak ada niat lain. Oh niat menghormati bulan Ramadan. Wong lanang, siapkan semuanya baju, peci, sarung, klambi, semua disiapkan. Nah, apa? Menghormati bulan Ramadan. Endah nopo, endah meras ada bedanya gitu loh. Paham nopo mboten? Hmm. Endah ana bedane aja kayak Ramadan biasa setiap tahunnya kayak gue aja kayak gue. Jadi kon kaya persiapan anak tuku kelambi pandu apa? kan bulan Ramadan. Nah kayak gitu loh. Jadi kena, merasakan akan datang tamu yang mulia. yakni syahrul Quran. Syahrul Mubarak. Syahrul Ijabah Dakwah Bakal disembadani dong, dongannya tani gusti. Syahrul maghfirah awsatuhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu adkhu minan niran. Pertama rahmah, kedua maghfirah diampuni segala dosanya oleh Allah. Satu hari terakhir semoga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan surganya Gusti Allah. Itu kenikmatan. Ajaban Ramadan si butek baik. Sing rapi dirapikan. Dohire dingin bewis insyaallah ning akhir tadulu alal batin. Dohir akan nang jerone rapi, nang jabane rapi, jerone rapi Allahumma. Ya Habib saya kayak rapi terus. Ya Habib ya. Isi ya bujangan. Tapi sampean ora pikiran macam-macam. <laughs> Mugi-mugi tasi sederek kali kula. Sebenarnya bukan ponaan saya, misanan kali kula, bukan ponaan. Ya Habib ya. Misan sama saya misan. Saya punya jidah sama dia tidak membatalkan jidah kamar. Jidah kamar itu binti Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Eh, binti Ha Husain ya. binti Husain itu jidahnya nenek saya juga. Jadi saya tidak membatalkan, beliau juga tidak membatalkan tunggal putu. Cara wong te tegal. Terus kita merasakan bahwasanya Syahrul Mubarak betul-betul anak bedanya Allahumma yang pertama masuk awal bulan Ramadan. Maghrib nang awal bulan Ramadan. Niat yang benar. Kemarin saya sudah mengajarkan. Memang indah syafi'iyah mabitun niat, Wajib untuk nginepaken niat. Beb katanya inna apa an niat itu eh, fi'lu syai'in muktaranan bifi'lihi. Yang namanya niat itu melakukan sesuatu bebarengan dengan amalnya. Contoh, anak wong pan sembayang. Usalli fadha dhuhri arba'ar Allah. Gerak tangan karo ni niat. Gina napa nggih? Jenengan pan nglakoni haji ya karo nawaitul haji wa haram tubi. Jenengan pan nglakoni pan mangan niat ya karo mangan niat. Pan apapun niate niku muktaronan. Tapi ada beberapa ibadah sing niate ora kena muktaronan, ora kena bareng. Ning bareng malah ibadahnya mboten sah. Contohnya apa? Puasa. Ning puasane niate kobar subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nawaitu saumahudin an adai fardi syahri Ramadana hadis sanati fardhu lillahi ta'ala. Sing subuh sampai maghrib ora kena mangan ora kena nginum. Berbeda kudu ganti puasane susah ya. Mulane pripun ulama eman. Ikhtilaful ummati rahmatun. Perbedaan ulama termasuk rah, rahmat apa? Imam Malik punya pendapat, dilakukan oleh diamalkan Imam Syafi'i. Boleh kita menjamak niat dari tanggal siji sampai tanggal telung. Jadi godong tanggal malam pertama bulan Ramadan niatin apa beb? Nawaitu sya'nawaitu sawma ghadin an jami'i syahri Ramadan. Jawane priben, Beb? Kita bahasa Arab, wah. Niat insun arep puasa seing sekabiane bulan Ramadan. Tapi usahakan setiap malam tanggal siji loro telu papat lima sampai telung puluh usahakan terus melakukan niat. Niate bar traweh si beb, ora apa-apa. Niate bar buka puasa si beb, monggo. Niate bar sahur si beb, monggo. Niate rong menit sedurunge adzan, monggo. Kayang deleng oke adzan matalan subuh jam 4 luwi 20. Jenengan jam 4 seprapat nawaitu saumahuddin an adai niat nembe niat puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang apa-apa. Sing penting sedurunge. So, subuh. Orang sedurunge imsak, Beb. Nah niki. Kadang-kadang memang imsak itu lebih baik dilakukan 10 menit sedurunge so, subuh. Cuma asline sing aran wong puasa kuwe dimulai mulai adzan subuh sampai adzan maghrib. Artine nalikane ana wong nang masjid wis diumumna imsak, imsak, bisa aja pada mangan ya. Asalkan terserah sampeyan aku nembe tangi turu. Sampeyan aja ya Allah imsak. Aduh priben ya. Sekiri mangan. Ora apa-apa. Mana imsak dewek kaya kuwa. Ini lamangan dep-dep suarek. Alhamdulillah. Wis andok eh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Rob nikmate langka. Ora apa-apa. Mulane nang pondok we, kulo pernah nang pondok ya. Wong pondok ya. Kadang-kadang santri ana sing ndablek napa. Kemien kulo lagi nang pondok we, pondoke oling oling rokok, oling ro, rokok. Niku bocah-bocah kadang-kadang Dong wis kena wis imsak. Wis pan tarhim as-salatu khairum. Wis pokoke wis mulai tarhim lah tuh adzan. Wis pada udut. Udut. Wis pada udut ki. Kula kok ngomong, "Ustaz, maning adzan no. Oh. Tanggung pip ki sing cuwil ki nikmat ge daripada akeh. tapi <laughs> cuwil ki nikmat langka-langka. Karo udut. E. Kuwi cilat maning adzan, cilat maning ora Kodong. Allahu Akbar. Oh, <laughs> nembe dibersihi. Ya Allah, ya santri magrum kiaranya. Santri makendut ya. Santri sing ora ben bener aja ditiru, engko sampean tiru. Ora kena ditiru kita pengalaman nang pesan pesantren. Jadi bagaimana semacam itu? Ya ora apa-apa, cuma kudu cepat-cepat kumur kok kumur. Sebab kalau ndak salah di Iran atau di mana ada ulama yang tidak membatalkan rokok. Ngerokok ini orang apa orang batal, terserah mana. Aja nang kok sampean. Bib, perbedaan ulama kan rahmat tuh jukut sing udut orang apa-apa wis jadi enak. Senenge sekarang pedewek. tok, jukutnya sing enak-enak tok. naudzubillah min. Jukutnya aja sing ora enak-enak kok, sing antep-antep dijukut aja sembarang, aja sembarang. Jadi malam pertama di bulan sholat apa di bulan Ramadan niat Pertama sekabiane bulan Roma Ramadan. Nah, setelah niat itu diniati nawaitu sauma an adai fardhi syahri Ramadan hadi sanati fardalillahi ta'ala. Niat ingsun arep puasa besiki. Bib misalkan cuma niat tetok orang ora kaya kue. Nawaitu sauma an adai. Ora kaya kue Bib, cuma niat puasa engko esok. Wis ora apa-apa. Ora apa? Kita sirat apa nggih? fardol kecuali nang sholat nang sholat kue kudu telu duhur nah kudu ana fardia kudu ana menyebutkan namane apa nggih? kudu ana lillahi taala kudu ora kenan jenengan pan sembahyang duhur usoli fardol arba rakaat mboten angsal kudu nyebut dhu duhure beda tapi nang niat niku dalam masalah dalam masalah sahur apa puasa ada yang mengatakan ulama hadis sendiri sahur bewis niat. Ana wong mangan, ke ilmu hadis ana sing mang wong dengan mangan kuwi bisa arane niat wa, puasa. Ana sing ngomong orang perlu ngomong nawe itu sama hodin maning. nih wong puasa sampean nih sahur kan niat puasa ya. Gino apa nggih? Masa niat kon lagi apa? Ya, Makan malam. Oh, orang niat. <laughs> Niat puasa. Ngesuk kan puasa. Berarti kan tangi turune wis nih. Niat. Ada yang mengatakan tanpa mengatakan nawe sumo sama gotin wis ora apa-apa. Cuma aja sing melu sing kaya kue. Intinya niat ya Allah niat puasa Wesok muka-muka oleh ridhone Gusti fardho lillahi taala. Paham napa mboten? Sebab langkah ceritane puasa Ramadan kue sunah Mulane kata-kata misalkan orang menyebutkan fardolillahi ta'ala, ya wis tahsil, wis hasil. Sebab kecuali nang sholat. Sholat kue kemungkinan anak sholat fardu, sholat sunnah. Tapi nang Ramadan anak ada Ramadan sunnah. nawa itu sawmahudin sunnah Ramadan. Langka. Mulane almarhum Bapak Zaldi ZA, itu kan selalu kalau di radio raka kan selalu menyebutkan ya, Cuma nang kono orang menyebutkan lillahi ta'ala pada protes. Riben dene orang nyebut no fardhu lillahi ta'ala. Kula ditelepon. Bib, apa aku ana sing protes. Sebab dong nyebutna niat, orang nyebutna fardhu lillahi ta'ala. Munina ora sah. Sing ngomong ora sah siapa meneh tak jewerek. Gitu sih bisa nih, Bib. Sebabnya laka, laka Ramadan sunnah. Jadi walaupun orang ngomong fardolillahi ta'ala hukumnya tetap sah. Paham apa mboten? Cuma sing apik Wong sing apik dengan misalkan endah eh, sempurna ya niatnya secara sem nawaitu samaghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanati fardalillahi kadang-kadang ana wong sing ngomong nawaitu samaghadin takoni artinya orang ngerti kuwi maksudnya ghadin apa apa ya hadis sanati apa ana sing orang ngerti kadang-kadang nang kene mungkin ana sing orang ngerti oh ya Ginapa nggih cuma sing penting kan sama mama. batin engko direntang taning kiai no. Niatin insun arep puasa ini besok iki saking nekani bulan Ramadane fardone karena lillahi kula kadang-kadang malah niat sing kaya kowe sing ora bisa. Niatnya bahasa ah Arab. Yang pertama niat. Kemudian melakukan sholatot taraweh. B bagaimana antara sing rong puluh karo sing wolu? Ya neng pengin aks ganjaran akeh ya cukup sing akeh. Misalkan bolu tok sih Bib. Ya penginnya bolu. Orang trawe be ora apa-apa. <laughs> Angel-angel temen, suara rame-rame. <laughs> Rame-rame, oh, anak sing bolu, anak sing rong. Tidak boleh saling menghujat. Karena maaf, engko ngunine kula dudu wong NU repot maning. <laughs> Kadang-kadang kula membela. Kenapa saya membela? Kadang-kadang simbolu sembayangnya khusyuk-khusyuk loh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Jujur jenengan jujur, jujur ya. Sing ati loh. Ning ana wong sembayang kaya kue Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Karo sing bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin enak kemdilen. <laughs> Yo ya. Mulane ora sang aku sing paling bener dewek. Sembayang bismillahirrahmanirrahim waladhalin amin nun wallahu akbar. <laughs> Kayu gue nyalah sing bayang sing wolu, ora apa sing wolu ya bolu? sing rong puluh rong. Sing hebat maning rong puluh tapi macane alon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Jadi sing nama bumi ini kayak kita ora payu. <laughs> Lah kasih Ya Allah, zaman wis akhir muka-muka selamat kabeh. Allahumma. Kalau kita seru-serang jujur, kalau dadi wong objektif. Apik tak ngomong na apik, ora apik orang tak ngomong na apik. Orang pan sapa-sapa, deleng ke organisasi A atau organisasi B. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Jadi kayak kue jadi wong aja jangan terlalu fanatik buta. Fanatik buta siapa, Beb? Oke, kita semua orang nahdlatul ulama, akidah ahlu sunawal. Belum biasanya dong ngomong kayak gitu diprotes dari wong-wong NU. Abi bisa datang tuh wong NU. Terserah pan beli. Si penting kula wong N. Gini apa nggih? Kita harus betul-betul orang jangan fanatik buta. Boleh jenengan cinta yang buta dengan guru, dengan orang tua, dengan Allah dan dengan Rasul. Silahkan cinta buta dengan. Artinya orang urusan wong. Jenengan pan nganggo sarung, pan nganggo komis, punang mall masalan. Terserah pan tuh mau pan beli apa lah kayak aku seneng karo kanjeng Nabi kayak gue ora apa-apa tapi kan dengan nganggo gomisan udude seneng karo karo udut ya aku itu salah maning kan dengan sing kayak aku dilakoni sing parah-parah dilakoni kowe tak padha wis suka mending anggota celana Gini apa jadi jadi orang kulolan panjenengan sing jujur jujur maning awak deh aja menyalahkan satunya, membenarkan satunya, menyalahkan satunya, membenarkan yang lain. Jangan kita lihat kepada diri kita masing-masing. Insya Allah, ning ana wong rong puluh sembayangnya khusyuk, khuduk, niku nggih luih utama. Gini apa nggih? Mulane kula lan panjenengan simpan wolu ya wolu, simpan rong puluh rong wolu. Cuma insya Allah ning sing rong puluh ya muga-muga ganjarannya luih ah. Oke, cuma pan cerita ganjaran ora pantes. Sembayangnya ben milih-milih. Wis pan sembayang, pan sembayang wis milih-milih deleng jadwal. ini, Allah. ini ya. Kita tengah sangat nembe bubah. Ustadz nah iya. Iya bayang nak masjid. Pan sembayang wis kaya kue. Terus jaluk ganjaran. Eh sembayangnya pantas-pantas kok <laughs> akhir orang merah. Naudzubillah min dalik aja sampai kayak gue. Gini apa nggih? Sembayang teraweh sing enak, sing khusyuk. Ning bisa jenengan cari tempat-tempat yang khusyuk yang jenengan merasakan kenikmatan. Oh, aku sembayang nih nang pondok enak nang pondok. Aku sembayang nih nang tempat kayak enak. Dilihat yang paling nikmat. Mulanya tentang habaib itu ada istilah khatim. Khatim itu kalau malam tanggal 17, 9 itu pindah-pindah dari masjid, masjid, masjid, pindah-pindah terus. Karena apa? Untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham apa mbatan? Setelah sholat tarawih, namanya tarawih itu sebenarnya kata-kata tarawih sendiri, sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau midangat sakan Mbah Maimun itu, Rasulullah melakukan sholat taraweh bukan bakta sholatul isya. Artinya orang langsung. Tapi bengi-bengi. Bengi-bengi nembe bengi nembe melakukan sholat. Sholat taraweh. Wolung kok diganti tambah nangumah umah Nabi sembayangnya luwi ah. Luwi akeh cuma zaman saiki ning traweh jam rolas bengi lakasin sembayang ning deleng bal-balan ta iya jam rolas bengi dilakoni, tapi kon traweh jam rolas bengi. Boro-boro pan traweh jam rolas bengi wong par isya bes lonjor terus. Kesel ya jebule ya maning, nembe rong rokaat, kesel ya. Aduh, nih macul ora kesel dong sembayang. Kesel Allahumma naudzubillah min. Nah, ini sudah saya bagikan beberapa anjuran di dalam bulan Ramadan. Juga beberapa hal penting dan anjuran menyambut hari raya Idul Idul Fitri. Suruh memperbanyak asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Engko sampean kemutane puasa akhir. Kon maca kiye ya ping terus dibanyak sebanyak mungkin. Maca kiye ora kudu buka tok. Jenengan bengi-bengi panturu ya ora Pak? Asyhadu alla ilaha illallah Bar pengajian asyhadu bar tanpa pengajian terus awan-awan ya orang apa-apa bebas. Karena apa? Ini termasuk untuk cuma di situ lebih baik juga tatkala membacanya khususnya juga waktu mau mendekati bulan, mau mendekati buka puasa. Hendaknya berbuka dengan kurma yang ganjil kalau tidak ada dengan air zam-zam kalau tidak ada dengan air biasa, kalau tidak ada dengan sesuatu yang manis asli, kalau tidak ada dengan sesuatu man, apa manisan yang campuran. Artinya mulane ning ana wong misalkan, "Bib, aku nginungi sirup." Ya ora apa-apa. Wong laka kor maneh. Ususnya ning bisa dong pan Ramadan tuku kor. Tuku korma. Ya Allah, korma be ora gelem. tuku rokok bungkus-bungkusan. Tuku korma sunai kanjeng dalan nang piring macam misalkan ning bisa mangan ganjil si bae ora apa-apa cuma kadang-kadang wong sing esuk wis sampe maghrib kaya wis ngorong orang mufakat urung apa-apa wis es teh blok blok blok blok apakah es maning sirupe blok blok mau mangane blok akhir bar mangan <sighs> matane ngantuk iya traweh lah Kena kakean mah, <laughs> kakean mangan, wong dong kakean mangan. Coba wis sampean, coba-coba mangannya secuil. Atau mangannya bar sembayang tra, traweh. Ning bocah nom tau ora sanggup. Ning wong tua akeh sing sanggup. Wong kula mawon kadang-kadang pengennya sembayang bar sembayang marib langsung buka puasa. Puasa. Jadi luwi api kayak gue jadi engko waktu sembayang traweh ki enak. Tapi ning wis wetenge wis wis wetenge ngisine mau banyu tok sembahyang terawih eh, cepet nemen ya dikroncang-roncang orang karuan. Wah, part sembahyang langsung ya Allah tengah lara apa? Karena <laughs> kakin mah. Yo ya potongannya sampean kayak gue. Nang batuke katon. Insyaallah. <laughs> Allah bangsa menungsa menungsa. Sarap apa wis? merah. <laughs> Ya Allah. Masya Allah. Endak eh, kangen sampean. Jadi kan juga sawal rasanya suwe nemen. Oh. Ya, ya Allah pengen kaya kaya nikmat ngaji, nikmat langka. Ya Allah ya Rob, ya Allah, moga-moga dikumpulna kabeh mangke teng nih Gusti Allah bareng-bareng ya Allah. akhir dosa tapi insya Allah walaupun akhir dosa nih seneng ngaji insya Allah dosa dosane diampur atane Gusti terus sampean seneng ngaji bae kecanduan karo ngaji bae ngaji ngaji ngaji ngaji ngaji wong kodong Ramadan tadarus Al-Qur'an nang omah ya. Bahkan sampai nang masjid, saya minta kepada semua jamaah ribat nurul hidayah, khususnya kaum laki-laki. Kalau yang perempuan lebih baik kalau mau melakukan tadarus jangan pakai mikrofon. Nang masjid nganggo mikrofon wong wadon. Bismillahirrahmanirrahim ora karuan Ora pantes ora acan. Wis gari nang omah maca dewek. Dewek nimpan kayu ora usah nganggo mic, ora usah nganggo mic mikrofon. Wis nganggo mikrofon duhur zuhur nang masjid nganggo mik. Wong wadon maning. pip apa aurat khilaf, ana sing ngomong suara kue aurat, ana sing ngomong ora. Paham napa mboten? Tapi ini wis kemrewek ora karuan suka ora usah. Si priben bokan kene lagi ngelih jam loro bengi, eh jam loro bengi. Jam loro awan, ana wong wadon tak daru. Ya Allah kedongen dongen siapa, Ya wong awan-awan enggak suarane kaya ganggu kupinge nggawa ganggu atine Yen apa nggih luwi apik ning wong lanang jenengan sing bisa, bisa maca Quran, ramaikan masjid jenengan. Ramaikan. Ngomong karo pengurus masjid, kalau perlu anak ribat Nurul Hidayah, jamaah ribat Nurul Hidayah satu kampung anak wong pira. Misalkan tembok anak wong pira, penjara anak wong pira, berdoa wong pira, pegirikan wong pira. Gawe dewek nang musola niat ramai kan mau. Musola kaya dene mondok sampean prakteknya nang bulan. Ramadan. Paham napa mboten? Jadi bulan Ramadan niku untuk praktek ibadah kelolaan panjenengan ngaji setahun, praktekkan untuk berdakwah. Berdakwah pripun beb maca tadarus al Quran. Ana sing ngomongi beb, lah tadarusnya dong puasa tok. Alhamdulillah. Daripada puasa orang maca berbeda apa maning. Dados ngeten ya, barometer orang ibadah itu dalam bulan Ramadan. Ning wong bulan Ramadan ibadah apik, insya Allah manak nana apik. Tapi ning bulan Ramadan ini wis Masya Allah, Ramadan dablek ya nih jangan mengharap sih bisa nebib. Karena apa? Dalam bulan Ramadan perut kita kosong. Nafsu kita bisa terkendali. Setan dicancang. Dan ini kakek wong rapuh puasa, Bib. Setannya ucul. <laughs> Setannya ucul. Langkah setan ucul. Dalam kitab uh, Allah selama punya Sayyidul Habib Umar ada satu hadis yang menerangkan tentang itu. <clears throat> Itu cuma setannya ucul. Tetap setan itu ndak bakalan lepas. Diikat sampai masuk bulan syaw, syawal. Terus kayak apa? Kayak labete setan. Bekasnya saya. Setan. Cara wong kie apa ya? Ya pangapurannya lah. Anak wong ngentut, ngentut tapi selangka mambune. Nah, saya pula aneh ngomong, sampean paham. <clears throat> Kadang-kadang terang nasi gak yang serius orang paham. Wis kayak kue. Jadi wong wis langka tapi isi ya mam. Nah, kue setan isi cancang, tapi isi anak asar labet be bekas. Mulane naudzubillah min. Juga hendaklah ketika akan berpuasa membaca ya azim ya azim anta ilahi la ilaha ghairu infir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim ping telu. Kenapa? fadilahnya barang siapa membaca doa ini ketika berbuka maka keluar dari dosa-dosa seperti bayi yang baru lahir ibunya. Ya Allah. Kayak bayi maning cuma bayi kumisen. <laughs> ya, kayak bayi maning dosane langka. Sing ngendika Kanjeng Subhanallah. Tapi jenengan orang usah pikiran wis badak, wis dosa wis enteng kayak ayo enteng. Kowe berarti dosane akeh. Wong sing kaya kowe berarti dosane Wong sing kaya kowe malah dosane akeh rasa bahwa dheweke ke wis wis seperti kaya mawaladata ummuh seperti kemarin kan dalam kanjuna Jawa Surur ada hadisnya tentang bagaimana membaca ya azim ya azim anta ilahi la ilaha Kemudian membaca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahabadul mawabtalil aruq wa, wa apa ini wa thabatal ajr insyaallah Biasanya cuma Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizki aftartu bi rahmatika ya arhamar. Ya orang apa-apa. Dongannya kayak gue. Memberi buka orang uh, memberi buka orang berpuasa walaupun dengan beberapa butir kurma. Barang siapa yang memberikan memberi buka orang yang berpuasa maka akan mendapatkan pahala seperti membesarkan budak dan diampuni dosa-dosanya. Jenengan bukan anak rezeki, ya Allah karena bocah apa hataman ki aku titip kayak kowe niate hom buka bua atau tuku korma sing akeh sekilo rong kilo mulane kula alhamdulillah kadang-kadang dong pan badak santri kadang-kadang sampai kormane luwi-luwi wong pada main korma pada main korma karena apa dengan satu butir korma saja akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu apa maning korma sekilo pirang butir coba jadi akeh orang mufa cuma wong dasar bakhil ya tetep bakhil wong bakhil tak angel loh menjamu orang yang berpuasa, memberi minum daripada istilah seperti uh, barang siapa yang menjamu orang yang berpuasa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi minum dan dari telaga serta mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang ia jamu tanpa kurang sedikit pun. Allahumma ya Allah. Dan ini ada doanya setelah kita berbuka puasa sampai dundang wong mulanya kadang-kadang yuk buka bersama yuk Buka bersama, kalau bisa sampean ngundang buka bersama aja wong kon bayari. yuk buka bersama aku sih bayari kaya kuwo. Aja buka bersama urunan ya. Lah. Buka bersama urunan. Buka bersama niate ngejak kanca, yuk cuman rumahku ya ning bisa ya anak apa? Aku pengen sodako, pengen buka bersama ya yuk. Bareng wah, bareng. Belajar, belajar untuk mempraktekkan daripada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Nah ini juga yang kemarin saya soleh bahasa berikan ya. La ilaha illallah al-halimul karim subhana rabbis samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Fadilahnya maka dia akan mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar walaupun ternyata malam itu bukanlah malam Lailatul Qadar. Tetap oleh ganjaran malam Lailatul. Jenengan yang dua kaya kia dong pan buka puasa ditempel nang tembok nang ruang makannya kenal. Aja baru kowe nak celana, lebokna kau kumbaya lah wis. nak oli bagi teman-teman ini cuma dibuang Tak nak naudzubillah bilamin. Jadi ini oli kata makan kalau perlu dikumpul-kumpulkan. Oh iya guys ngabuya kemien ini dari pondok dikumpulkan. Endah eh, apa? Ini bisa dilakukan. alhamdulillah. Kalau musa sedurunge kalau mondok, sedurunge kalau mondok Romo Kiai Said niku pun ngajaraken kali abah apa Abah kulo niku putune Romo Kiai Said. Niku setiap kalau badai puasa, badai buka puasa, pasti abang ngongkon. Ya azim, ya azim, anda ilahi la ilaha ighfir li dhammal azim, fa innahu la yaghfiru dhammal azim illa al azim. Ya azim, ya azim, ya azim, anda ilahi la ilaha ghairuk ighfir li dhammal azim, fa innahu la yaghfiru dhammal azim illa al azim. Ya azim, ya azim, ya azim, anda ilahi la ilaha ghairuk اغفر لي ذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم لا إله إلا الله الحليم القليم سبحان رب السماء السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم itu dibaca ping telu endah apa kaya dene ganjarannya oleh bulan apa Lailatul aja lah bib wis ora kanti bib nunggune sing esuk wis pengen ngi Sedalatan tok lah kan limang menit ganjarannya akan nemen. Cuma wong nafsune luwih gede pengine Langsung boy, lok lok lok Bismillah orang ini awis. Ah, Biasanya nan tanda-tanda naudzubillah min dahlik Makanya tatkala kelolaan panjenengan dua ratus semekatan bukan bib kayong ini ditempel kakin cukup sing penting-penting diwaca diatur jenengan masalah mau di fotokopi, diperbanyak silahkan Pano oh, jenengan nang kampung yang sampean nang majlis taklim atau nang apa dibagikan tidak ada masalah. Jenengan dikumpulkan enda apa? Enda betul-betul oleh ridhone Gusti Allah. Kamin syaimin lai salau min siyamu illal ju'u wal Ini yang paling ngeri ya. moga kelolaan kelolaan panjenengan puasannya benar kabeh Allahumma. Ya Allah, ini hadis Rasul Muna. kamin syaimin banyak orang berpuasa cuma oli lapar dan dahak bedak. tapi orang oli ganjarannya wong puasa. Tanda-tanda puasanya diterima, nanti syawal kita tambah dekat dengan Allah. Tanda puasanya diterima, bulan syawal kelolaan panjenengan tambah sergap ngaji. Tanda apa puasanya diterima, bulan syawal kelolaan panjenengan orang nambah maksiat maring gusti. Allah, ini penting loh, ini betul-betul penting jenengan gadah atau sumkaten. Diambil jenengan waos, jenengan baca, jenengan Insya Allah wong ning mengalami malam Lailatul Qadar kita kan tidak bisa walaupun kemarin dulu lama menerangkan kalau puasanya hari Ahad berarti kemungkinan malam 29 itu hanya hanya pengendikannya ulama tidak memastikan bahwa sebab malam Lailatul Qadar yang tahu hanya Gusti Cuma ada yang mengatakan kebanyakan akhir di asral awal akhir bulan Ramadan tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Makanya malam itu diperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maning ya Allah, kapan pemilihan presidennya eh, pas Ramadan. Ini orang ngeri, orang jaga lisan, ya habis puasanya batal kabeh. Ala presiden kayak apa? Ala apa? Kon ah wis akhirnya ngrasani wong kabeh. Gini apa nggih? Jadi sampean pan milih siapa baik mau pan sing gering ke pan sing lemu ke. Terserah sampean nong lemu milih sing lemu, sing gering milih sing. Jadi pada bae oh, gering karo gering, lemu karo cocok. Ya ora artinya monggo jenengan cuma kembali saya ungkapkan mau memilih presiden yang bermanfaat untuk agama pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam milih presiden sing deleng ulamane jenengan milih guru gurune milih siapa habaibnya milih siapa terserah wong nangkene ya anak kyaine nang nangkene anak habibe macam macam paham napa mboten Ini apa nggih seorang ulama atau majelis taklim harus memberikan ketenangan keteduhan buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng sama nomono gombrembet-brembet akhiru orang ngaji Ginapa bangi, Nah, ke pada ke Menyambut hari raya Idul, puasane durung. Seorang <laughs> papa ilmu laka salah Gina Sebab pertemuan kita lagi nanti bulan Syawal. Syawal ya Allah. Lau ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahdatsan nisa lamanahul masajid kama an nisa bani Israil. Nah ini hati-hati. Ini <laughs> wong wadon simpan pada sembahyang maning masjid Idul Fitri atau Idul Adha. Jikalau Nabi SAW melihat apa yang dilakukan perempuan, maka pasti beliau akan melarang mereka untuk masjid sebagaimana dilarang perempuan-perempuan Bani Israel. Kenapa? Sebab kadang-kadang mereka melakukan ini, melakukan sholat id dua rakaat dengan tujuh takbir selain takbiratul eh ram berarti 8 ya takbir pertama sendiri ditambah dengan tuh tujuh dan perempuan di sini juga nah ini ya selain takbir eh, selain tak bangun dari sujud di rakaat kedua dan afdolnya dengan berjamaah dibagi laki-laki dan perempuan tua yang tidak memiliki bodi dengan memakai pakaian harian lusuh tanpa wangi-wangi. Sedangkan untuk perempuan yang masih muda atau masih memiliki bodi artinya duduk apa masih masih masih sehat ya masih muda, maka dimakruhkan jika aman dari fitnah. Jika tidak aman dari fitnah seperti zaman sekarang, maka sudah seharusnya untuk diharamkan. Artinya, Bu, Mbak, khusus kangen jenengan sedoyo. Ning misalkan jenengan pan sembayang Idul Fitri niate pan pamer, niate pan ho ayu-ayunan suka nangu. Paham napa mboten? Bukan ana sing protes, terus apa? Wonge ngomong jere Habib Saleh. Sebab di sini hadis diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sebab apa? perkarane sunnah tapi menjadikan haram. Si pripun beb, wong pan sembahyang Idul Adha, Idul Fitri kaya pan kondangan. Emas dunggo kabe. Wis nyai-nyai emas aku nemen. Rincang, rincang. Lakune karo mbak-mbak karo karo. <laughs> Bibis wis tuku api apik kak. Ning bisa, ning pan sembahyang Idul Fitri, Idul Adha, usahakan biar ndak menjadikan fit. Nah, jenengan itu biasa baik. Orang separuh monsun terlalu, bib niatnya bojo wis nang omang kok. Paham apa mbak Ini yang terjadi lo maaf, maaf Nyun ngapun ngapunten gitu tuh kalau membanggakan nopo-nopo. Saya digiren, digiren itu ndak ada jamaah perempuan naik ke masjid. Tapi nangkainya atau dimanapun orang apa-apa, Kalau mboten bakal larang, larang sebab Mesti idam-idam kan pengen kan pada sembahyang ya. Cuma aja ho ajang untuk pamer. Untuk wangi-wangian. Pan sembahyang itu ada. Wong wadon ini sing mangap <laughs> semprot mana disemprot tiga kabeh mlakune greng sepuluh meter isi mambu haram Bib izin karo sing lanang, bib kata sing lanang emen izin. Ridho nih sing lanang, bib lanang lanange ridho, tapi kan pang lewati wong lanang liya ya. Atur sepuluh wong lanang lanange kabeh. Wong lanang si jidok beli. Paham mbak tan? Moga-moga jamaah riwayat khususnya perempuan bisa menjaga Allahumma amin ya rabbal ning critane bojone kula selama bojo kali kulo ora tahu oleh kulo tanya kula wis rasa, sah rek-rek senang omah gawe kupat gawe lontong khusus ya wong ganjarane luwe akeh daripada metu nganggo minyak wis pon sing lanang tangi turune kawan no. Bu, kaya kena kupat to. Kupat-kupat. Sulap kaya iki kupat. Buka-buka <laughs> nangane langka Allahumma. Amin ya robbal. Nah itu yang perkara sepele kan dus Artinya apa? Alamat puasanya orang diterima tani Gusti. Ya wong badane modele kados mekaten. Nah ini perlu diungkapkan jenengan ning duwe bojo. Ning kalau perlu mlakune teng maning masjid ning duwe bojo karo jenengan bareng. Nggih napa nggih? Lakune yus iya mbayang bareng, lanang wadon mlaku bareng. Godong wis perak maning masjid, cepet lu maning masjid. Nggih napa nggih? Balike, Pak. Insyaallah luwih aman. Insyaallah luwih ah. Luwih aman. Tapi sing dereng duwe bojo kan repot. Ya ora apa-apa. Liwat kebun-kebun buah apa? Mana? cepat mana melayu, mana melayu. Enggak eh, apa orang dadak nafid. Ini perlu, perlu sekali. Maaf-maaf saja ya. Dudu moni kulung larang, kulung boten larang. Sebab dilarang orang bakal bisa. Tetap ada mang, mangkat sebisa mungkin dijaga. Bib niate wis api kok ah, jenengan kaya paham niate uang. Dudu deleng niate ndelenge dohi. Nah sembahyang pan sembahyang Idul Fitri bedaknya telung senti. Mak Wakmu ya Allah, kula sampai alas mbulah. Sing penting bojone dewek dingin. Ini apa nggih? Usahakan ya antum yang punya istri jamaah ribat nurul hidayah biar betul-betul ibadah diterima tani Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Allah muka-muka berkah kabeh, muka-muka manfaat kabeh menghidupkan malam dengan ibadah dengan memperbanyak takbir di mana saja eh, di mana saja sampai uh, imam bertakbiratul ihram untuk melakukan salat Idul Fitri. Jadi malam itu bebas sampai takbir. Jadi bocah cilik mending aja takbir saiki engko maite pada nangis. Langka nang mait nangis. Si mait masa pangrasakna badak. Nangis ke nangis ning ora dimain Fatihah taning anak-anake. anak Paham napa pak Ba'dal maghrib untuk ribat nurul hidayah saya tidak akan memutuskan satu syawal kecuali menunggu instruksi dari Syekhina wa murabirahina Mbah Maimun Zubair. Saya akan menunggu beliau. Biasanya beliau mengikuti instruksi dari pemerintah. Wis apa jere pemerintah wong kelasnya kulolan panjenengan ora sana kareka. Kelasnya kulolan panjenengan meh melu apa jere ulama, eh, apa jere masya, masyayikh, apa jere para habaib. Kira ten bengi ora apa-apa ya. Terakhir wis ora apa-apa. Sudah jam 10 lebih, Tujuh menit ini. Terus nopo mboten? Terus nggih. Ini bisa sampai subuh. Sampean kula tak balik kok. <laughs> ya Allah. Man shoma Ramadan di sini juga memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ada lima malam tidak ditolak kemarin yang sudah saya terangkan. Di dalam bulan Syaban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam nisfu Sya'ban, gini apa nggih? Perbanyak ihyaul layali, begadang monggo malam Idul Fit, Fitri. Monggo jenengan begadang orang apa-apa, metang ora kanca-kancane tapi dengan diisi dengan ibadah maring Gusti. Ajo maksiat, pangapurane, maaf nih kulo gemien, ki gemien cerita gemien ya tutur saiki. Kulo gemien lagi kulo SMP nopo ya SMP lah dan kulo turun mondok. Dong beda kulo senenge metu. Pas malam, saiki kon metu ora kere wis. Sebab apa? Sirae ngeluh ora mufakat. Nang jaba kowe menungsa campur jin kumpul dadi si. Uh, mana wah wah kula sampe tahun wingi kula pengen nganter bojone kula teng mertua. Bojone kula pengen teng manene ya. Teng ibune, teng umine kula ya wis kula antar mriku. Kula ya Allah, kayak teman ya uri. Mungkin suka nang oman jagong toli eh enake langka langka Nah kula pernah subhanallah isi isi cilik kula SMP oh mana cintanya pengen melaku-melaku nang Tegal ya. Ya Allah malam pada uang pada maksiat tok naudzubillah min dzalik ya Rob. Padahal untuk dihidupkan untuk berpikir kepada Allah. Allah atau jago karo kanca-kanca. Nyekel ember buah apa Allah akbar Allah akbar ya Allah. Ya orang kudu nang masjid takbiran kan orang kudu nang masjid. Sing penting aja nang kamar mandi karena macane apa kalimat mu'adzamah diharamkan di dalam kamar mandi tidak boleh jenengan karo semangat itu takbir Allah karo atuh jebar-jebar buat tenang sal karena apa keluar yang bahasa kalimah mu'adzamah kalimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disebutkan di dalam kamar kenapa karena kamar mandi mahallu syaitan mulane uang sing betah nang kamar mandi berarti betah jagongan karo setan Kadang-kadang nang kamar mandi karo maca koran. Singi-singi priben ya maca koran. Karo udut. lamun, Astagfirullahaladzim. Ki wong stres apa eden. Ya nang kamar mandi karo ro. Karong rokok. Enteng sisi tambah maning. Sebungkus. Sinang jawabannya ya Allah. Masya Allah. Aja ya, aja ya. Sampai pang rokok rokok tapi aja nang kamar mandi. tutup bang rokok oleh artinya ini nang tempat-tempat kados mekaten jangan tempat jere setan aku duwe tempat sing endawong pada seneng ih menurutku bangsa kamar Mulanya tong pan kamar mandi donga Allahumma inna a'udzubika minal hubuti wal habaiz ya Allah muka-muka muka muga akan saking senang setan lanang lan setan wadon setan ya anak lanang anak wadon apa sih sebabnya apa kan anaknya ake setan Setan kan anaknya akeh, Bu. Setan itu anaknya orang tau mati. Jadi sekali dua anak sepuluh ibu ya urip kabeh. Makanannya kepriben bebi, ya dong wong mangan sing ora pada bis. Mila melu mangan nang kono. Mulane Kanjeng Nabi pernah tersenyum deleng na setan, mukok-mukok setanmu mutah. jadi sahabat Nabi jenengan apa tadi pesam-pesam. Kae setan mau lagi mangan enak-enake jebule pertama si mangan orang maca bis iya, iya. milah dadi melu mangan bareng lho oh, barang kue sing macam mangan bismillah awalihi wa akhirihi dheweke wetenge uh akhiru mu mutah karakana maca bis iya, milah jadi ana setan mutah napa ya ya <laughs> setan mutah jadi mereka tidak mati, tidak mati setan tidak akan mati. Ila yaumul kiamah. Berarti umurnya tua-tua nemen. Ning jin Jinnya anak mengatakan jin uh, jin anak macam-macam ya ada yang mengatakan jin itu minal minal malaika, ada jin mengatakan di antara syaitan ada golongan jin. Makanya jin itu ada jin Islam, ada jin kafir. Jin itu dapat taklif. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah bukan hanya kepada manusia saja, tapi juga kepada jin dan malaikat. Mulane jin ngaji aku itu nggak enak nemen jin Jadi wong sing weruh, lo tau ora weruh ya? Jare sing weruh mon ini bib koyo juga karo sampean 30.000 jin. Nang dia jine ya. ya? Wis ana ngaji, jin ngaji. Mulane wingi ana santrine kula kenang jin. Aduh ana tamu, tamu juga cuma marani kula. Bib Tolong bib, ana apa? Iya bib, iki ana jin tuh bunuh adine kula. Jine aran siapa? Arane Buyung. Jin di jin Padang, pantes wong Padang kan ana Buyung ya. Panggilan Mas kan Padang. Si bisa ora gelem metu, ora gelem bib. Metu syaratnya siji. Kulo kudu ngomong karo jenengan, jin buyung kowe pengen ngaji maning. Ning diterima tani jenengan ya kan metu. Kulo ora paham sih ya. Ya wis tak terima wis. Santrine maning ora apa-apa. Mangkane metu aji peleh. Jadi akhirnya sadar maning. Karena eh, santri jin apa ya. Kulo kadang-kadang orang rumah sedaftar ulang ya. <laughs> Allah marani maning kula jinara jin buyung. Oh, anak-anak bae bangsa minal jinnati wan nas. Ya, jadi ada. Wingi anak santri kula kena jin, jinarane Ahmadi. Gua tutur Habib Soleh, ayu langsung, ah, ayu ayo langsung sa sadar ya, anak sing kaya ku, anak sing dikon metu ora gelem. Semana ulunga, ora aku pun karo abuya bae. Mana? Ya semua karo abuya. Ora aku kudu karo abuya dia aku murid ya. Ya wis iya iya, barang ajok menek dan urut tempatnya nggak ada krakok-krak sih ya. Aro, anu, saya ingin jadi muridnya Abuya. Ya Ya wis aku murid. Ya wis aku tak balik bu ya. Eh balik dewek luncur mat Eh masya Allah. Berarti kancane sampean akeh jin juga ya. Jamari muncul dunia nama majlis taklim e dewek kowe. <laughs> majlis taklim bangsa jin. Sebab ada jin itu pernah minta bea dengan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Jin itu minta kepada Rasulullah untuk beat. Untuk Rasulullah datang membeat para para jin. Rasulullah beat dengan jin. Artinya membeat mereka untuk menjadi murid daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang saya heran sampaian. Kayak jin pada sampai semtak ucara apa-apa. Bala. Ya orang apa-apa. Jadi macam-macam ya. Jadi Rasulullah Shallallahu berdakwah itu bukan hanya kepada manu, manusia. Syahrul Ramadan mu'allakun baina sama wal ard. Wala yurfa illa, illa, illa, illallah illa bizakatil fitri ibadah kita akan antara langit dan bumi. Hasil puasa, Ramadan, traweh, witir, itu mu'alak baina sama baina sama wal ard. Dudu langit dan sumur bor, kita jadi husn ya. <laughs> antara langit karo bu, antara langit karo bumi mu'alak, nggak bisa naik, nggak bisa nah, nggak bisa naik. Kenapa? Karena kita belum membayar zakat zakat fitrah. Kalau sudah membayar zakat fitrah, insya Allah pahala kita, ganjaran kita diterima tani Gusti Allah. Ini apa nih dan saya ingatkan, orang siapa ada main zakat kali kulo. Oh, Gue jenengan bodoh-bodoh nggak beras, mending kan habis Soleh ah. Saya tidak menerima zakat. Habib saya tidak menerima zakat, saya tidak menerima zakat karena duriyatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam diharamkan untuk menerima zakat. Walaupun ada ulama yang berpendapat tidak ada masalah kalau ada Habib yang fakir, silahkan menerima zakat, tidak apa-apa. Bukan dari duriyahnya tapi dari fakirnya. Cuma lebih utama, jangan memberikan zakat. Ning seneng kali kulo lebih baik kepada santri. Jenengan malam bada bukan anak keluarga lima. Salah si jine maning pon. Pondok ah, pondok ah siji. Ah, masalahnya misalkan anak sepuluh pondok siji. Silahkan tidak ada masalah hosan. Santri-santri tam melarat kabeh ya. <laughs> Santri tam melarat lah santri suki. Kulo lagi mondok yang melarat. Mulanya kulo lagi nang pondok kena bada-bada bingung pan zakatnya priben. Anak sing zakatnya oper-operan. Dua rom kilo setengah priben ya Ana wong lima, yuski aku zakat parokon ya. Iya, tak terima zakatnya. Terima kasih. Sing cek GB aku zakat parokon ya. Makasih. Alhamdulillah. <laughs> kayak fit ya, kayak fit. Sing C maning D, terima kasih. Tak terima ya. Sing lima, ya aku zakat. Berarti A, B, C, D, E, wis zakat KB. Padahal zakatnya berhasil cuma rong kilo. Setengah tapi bisa hawong lima barang wis beres kabeh yuh mangan bareng bareng <laughs> santri orang apa-apa ndak ada masalah mulanya santri kuwi melarat kabeh paham napa mboten dadi sampean bukan malam badak pan menek monggo jenengan berikan kepada santri insyaallah lebih manfaat Allahumma ning maning kula sampun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan juga yang paling akhir inilah usofiyahun nisa. Jangan salaman kepada seorang perempuan perempuan Kecuali nyai-nyai. Wis nyai-nyai itu orang apa-apa. Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i tidak boleh. Ini karo nyainya. Sebab kenapa? Nyai-nyai sudah tidak ada madinatu syahwah. Masa bocah nom naksir karo nyai-nyai? Sudah tidak ada. Mulanya sampai bukan anak wong tua. Wong wis tua nemen. Sama lah orang apa-apa. Wis orang apa-apa lah dalam wong tuane. Karo merem ya orang apa-apa. pengaburannya nyai ya. Kayak orang apa-apa. Daripada kok lara ah. Ati Wah, oh, aku wis tuwa kaya iki jok salaman be ora gelem. Kecuali sing nyai-nyai sing kurang ajar, apa aku isi katon ayu apa ya? <laughs> jangan, jangan kalau masih sama orang tua ndak ada masalah. Tapi kalau sama anak muda lebih baik jangan salah salaman. Ada orang-orang yang ndak boleh bersalaman. Ipar buatan angsal salaman. Ponakan monggo. Apa maning Kadang-kadang pernah-pernah, Iya sih pernah-pernah. Pernah e sedulur, Bib. Sedulurnya dudu, dudu tak, dudu cuma pernah tok. Atau karo tanggane wis agrep nemen. Bib aku karo tanggane priben. Terus kayak sedulur bib. durat itu dudu sedulur, cuma kayak, kayak buatan angsal. Jadi ada nanti perempuan-perempuan yang tidak boleh. Yang pertama, boleh salaman kepada ibu, mbah, sak orang papa. Atau putu, sak pengisor, orang apa? Orang papa. Kakang, adik, bibi, uak, buatan nopo-nopo. Ponakan, buatan nopo-nopo mertua orang apa-apa, Tapi misalkan kayak misanan buatan angsal, besan karo besan ora oleh. Gino pengi. Walaupun pada be tua nek pada be tua karo tua medeni loh. Artinya tua karo tua ndak perlu, tapi kalau muda sama orang tua, Imam Abu Hanifah memperbolehkan. Imam Abu Hanifah memperbolehkan. Cuma nang masyarakat pangak-pangapurane, apalagi daerah pegunungan, salaman lanang wadon biasa. Pangapurane ya minal aidin wal faizin wal makbulin. Boten angsa Rasulullah SAW tidak pernah bersalaman dengan orang perempuan. Walaupun ada ulama-ulama yang bersalaman dengan perempuan. Karena apa? Di situ ada yang mengatakan karena apa namanya? Rasa mahabbah wonge maning mau dewek wis ora syahwam sababar bisa Ini kelas kelolaan panjenengan isi kudu hati ya hati. Jadi teman salaman deleng wonge dingin. Ya sapa. Oke pernah ya apa? Gino penggi. Misalkan bib aku dua paman, paman aku lanang. Aku salaman karo bojone oleh beli mboten angsal karena pamannya adalah sing la, sing lanang kecuali bibine bibine ora apa ibu atau seorang perempuan perempuan wong wadon duwe paman, pamane lanang ora apa-apa, karo kakange bapak sih Beb, ora apa-apa, karo adine emas sih Beb, mboten napa? Napa? Paham napa mboten, Bu? Mugi-mugi manfaat Allahumma. Sebenarnya perlu ya diungkap lagi, cuma udah lewis setengah sebelas. Si penting walaupun sekedik Wekdal katus mekatan insyaallah manfaat. Insyaallah man. Lan dari awal bulan Syawal sampai bulan Sya'ban apabila keterangan saya ada yang salah, keterangan saya ada yang kurang pas atau mungkin kurang enak teng atine jenengan kawula nyuwun ngapunten. Dimaafin Mas ya, Pak, hadirin hadirat, saya minta maaf karena saya juga manusia biasa, kadang-kadang ada ada salahnya. Dan semoga perkumpulan kita betul-betul perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah kita akan dipertemukan kembali bulan Syawal yang akan datang betul-betul dengan niat yang baik untuk terus melakukan istiqamah ngaji bareng-bareng Allahumma dan niatkan malam ini kita akan membacakan tahlil untuk orang tua kalian semua untuk jamaah ribat nurul hidayah yang sudah meninggal semoga malam ini tetap mendapatkan kiriman doa kita semuanya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala